Kita telah masuk pada <clears throat> kitab salat dan kita telah membaca al-bab al-awwal bab yang pertama dalam kitab salat yaitu tentang ta'rif salah wa fadliha wa wujubis salawatil khams. <clears throat> tentang definisi dari salat keutamaannya dan kewajiban salat lima waktu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang kedua yang menjelaskan tentang fadlu as-salah tentang fadlu salah keutamaan salat Kemudian kita lanjutkan qala salis Ujubuha. kewajiban salat lima waktu qala wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i al ma'lumi min ad-din bid darurah kewajiban salat lima waktu adalah perkara yang ma'lum perkara yang ma'lum sudah diketahui oleh mayoritas kaum muslimin bahwa salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sahihah, hadis-hadis Nabi yang sahih, Demikian pula <clears throat> al-ijma' al-ma'lum minad din bid-darurah. Ijma' yang memang ma'lum Suatu yang diketahui secara pasti, secara darurat di dalam agama Islam. Yani perkara yang memang naam sudah diketahui oleh umat secara umum bahwa salat lima waktu hukumnya wajib. Bahwa salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya fardiyatu as-salat au wujubus salawatil khams kewajiban sholat lima waktu adalah kewajiban yang pasti kewajiban yang telah diketahui oleh seluruh umat sehingga barang siapa yang mengingkarinya atau menentangnya mengingkari kewajiban salat menentang fardiyatus salah maka dia kafir secara ijma. Maka dia kafir secara ijma. Ini sepakat para ulama tentang hal ini. Sepakat para ulama tentang hal ini, yakni barang siapa yang mengingkari atau menentang kewajiban salat yang merupakan kewajiban yang pasti diketahui diyakini oleh keumuman kaum muslimin maka dia kafir. Kecuali orang-orang yang memang dikecualikan di dalam syariat seperti orang-orang yang jahil belum sampai ilmu kepadanya. Belum sampai ilmu tentang kewajiban sholat kepadanya. Misalnya orang yang tinggal di pedalaman suku-suku yang naam uh, tertinggal yang hidup di pedalaman yang tidak memiliki hubungan dengan eh, orang-orang uh, kota suku-suku pedalaman jauh dari barakallahu fikum informasi dan majalis ilmu tidak sampai ilmu kepada mereka maka yang seperti ini dimaafkan atau dikecualikan. Artinya ketika dia mengingkari kewajiban salat fa <clears throat> la yukaffar tidak dikafirkan. Atau orang-orang yang baru masuk Islam. Hadisu ahdin bil Islam. Hadis ahdin bil Islam, orang-orang yang baru masuk Islam yang belum memiliki ilmu tentang perkara-perkara wajib dalam Islam diantaranya salawat, ah, salawatul kham, salat lima waktu, ketika dia mengingkari dan menentangnya maka tidak dikafirkan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yu'allam diajari wa yubayyan diajari, diterangkan kepadanya bahwa sholat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib ditunaikan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Wajib untuk ditunaikan sholat lima waktu. Jika setelah penjelasan dan pengajaran kepadanya, dia masih mengingkari, maka kafir dia. Ya, maka kafir. Sepakat para ulama tentang hal ini. Qala qala ta'ala wa aqimus salah. Firman Allah Ta'ala wa aqimus salah. Pada ayat ini ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya al-mu'minin, al-muslimin untuk menegakkan solat. Perintah untuk menegakkan salat wa aqimus shalah. Sehingga perintah di sini hukumnya adalah wajib. Fi ayatin katsiratin min kitabillah dan dalam ayat-ayat yang banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban salat atau menjelaskan atau ada padanya perintah untuk menunaikan ibadah salat perintah untuk menegakkan salat. Wa qala ta'ala qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah dan juga Allah berfirman katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka menegakkan salat sampaikan kepada mereka al muminin yang telah beriman kepada Allah beriman pada dakwah Nabi alaihi salatu wassalam hendaklah mereka menegakkan salat. Barakallahu fikum. Qala wa minas sunnati dan dalil dari as-sunnah yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithul mi'raj Hadith al-mi'raj yani hadith tentang kisah Al-Mi'raj ketika Nabi alaihi salatu wassalam <clears throat> dinaikkan ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah salat, untuk menerima kewajiban salat lima waktu. Maka di dalam hadis tersebut disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsun. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Yani salat lima waktu tersebut salat tersebut adalah lima waktu namun 50 yakni 50 dalam pahalanya. Ya. Hiya khamsun ay fil adad. Hiya khamsun fil adad wa bi'tibaril fi'l dari sisi jumlahnya ada lima waktu atau lima kali menunaikan salat dan di dalam perbuatannya lima kali wahia khamsuna fil ajar dan namun dia khamsun 50 di dalam pahala. Di dalam pahalanya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh <clears throat> Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala datang dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Qala wa fi sahihaini qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam. Dan di dalam sahihain sahih Bukhari wa Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab dan menjelaskan kepada orang yang bertanya kepadanya tentang syariat-syariat Islam. Di mana orang tersebut menyatakan khamsu salawatin uh, ah, Kala Nabi SAW, Nabi menyampaikan kepadanya, Khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Kewajiban menunaikan sholat lima waktu sehari semalam. Kewajiban sholat lima waktu di dalam sehari semalam. Kala Sa'il berkata si penanya, Hal alaiya ghairuhunna Apakah ada kewajiban yang lain yang wajib aku tunaikan selain sholat lima waktu tersebut? Apakah ada kewajiban selain dari sholat lima waktu? Demikian pertanyaan. Alayya, yajibu alayya ghair salawatil khams. Apakah wajib ada kewajiban yang lain dari selain sholat lima waktu? Qala la illa an tatawwa'a. Qala la illa an tatawwa'a Kata Nabi SAW, tidak, tidak ada. Illa antatawwa'ah, kecuali itu adalah amalan sunnah, solat sunnah. Solat sunnah. Yani pertanyaan si penanya tersebut terkait dengan solat. Apakah di sana ada kewajiban solat selain dari solat lima waktu? Kata Nabi SAW tidak ada kecuali solat-solat sunnah saja kecuali sholat-sholat sunnah. Barakallahu fikum. Namun tentunya kita ketahui bosnya dalam pada di, di sana ada sholat-sholat yang wajib. Barakallahu fikum. Yang uh, naam barakallahu fikum uh, wajib lakin laisa wajibul ain wajibul kifayah seperti sholatul janazah. Nah, wajib al-kifai. Namun secara umum bahwa tidak ada salat yang wajib itu wujubul aini kewajiban yang ain bagi setiap muslim selain dari salat lima waktu. Qala wa tajibu wa tajibu salah 'ala al-muslim al-balighi al dan wajib menunaikan salat wajib menunaikan salat bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Wajib menunaikan salat bagi setiap muslim. Ya. Setiap muslim yang berislam al-baligh yang telah baligh dan akil dan berakal dan berakal. Ini adalah syarat yang mutlak di harus ditunaikan dalam setiap amal termasuk di dalam salat lima waktu. Muslim, baligh, aqil. Qala fala tajibu 'alal kafir Fala tajibu alal kafir. Tidak ada kewajiban bagi seorang yang kafir. Terkait dengan permasalahan ini, adanya khilaf di antara para ulama terkait dengan kewajiban sholat bagi si kafir. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa si kafir, orang yang kafir juga terkena kewajiban sholat lima waktu. Terkena kewajiban dia. Namun jika dia melakukannya, menunaikannya tidak sah, tidak diterima. Kenapa? Karena gugur padanya salah satu syarat yang lain yaitu syarat Islam. Namun dia terkena kewajiban melakukan sholat. Dia terkena kewajiban melakukan sholat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al kufar al-kuffar orang-orang kafir hum yukhatabuna bi furu'i asy-syara'i. Mereka juga di enam yang dijadikan sasaran penetapan syariat-syariat atau bagian cabang-cabang syariat termasuk dalam hal ini adalah as-salawatul kham, salat lima waktu. Mereka juga terkena kewajiban salat lima waktu. Hanya saja ketika mereka melakukannya maka tidak sah. Kenapa? Karena gugur salah satu syarat sahnya ibadah, sahnya amal yaitu Islam. Dalil yang menunjukkan tentang hal itu ketika Allah Tabaraka wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir di yaumil akhir. Allah menyatakan Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ini ayat ini terkait dengan orang-orang kafir yang mereka dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Ah, dalam dalam neraka sakar, afwan, neraka sakar. Maka ditanyakan kepada mereka, masalah "Masalakakum fi sakar?" Apa yang menyebabkan kalian sampai di neraka sakar ini dimasukkan ke dalam sakar? Mereka menyatakan, "Walam naku Eh, naam qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang menunaikan salat. Kami bukan termasuk orang yang melakukan kewajiban salat. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban salat juga berlaku bagi mereka. Sehingga di akhirat mereka di, eh, ketika ditanya mereka menjawab Wallahu a'lam bissawab. Wala juga tidak wajib bagi anak kecil yang belum balik walal majnun dan yang gila liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi al qalam an thalathah diangkat pena dari tiga golongan maksudnya diangkat pena yakni tidak wajib atas mereka tidak wajib atas mereka karena mereka bukan ahlu taklif wahum laisu min ahli taklif tiga golongan ini bukan ahli taklif gugur padanya gugur pada mereka eh, at-taklif beban atau kewajiban syariat. Anin naim hatta yastayqidh dari seorang yang tidur hingga dia bangun, wanil majnun hatta yufiq dari orang yang gila hingga dia sadar, wanis saghir hatta yablugh dan dari gugur dari seorang anak kecil sampai dia baligh. Walakin yu'maru biha al-aulad litamami sab'i sinin. Akan tetapi diperintah untuk menunaikan salat bagi anak-anak ya, jadi anak-anak diperintah untuk menunaikan salat ketika telah sempurna tujuh tahun. Sempurna tujuh tahun dan di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya eh, umur ini adalah mayoritas umur anak-anak itu telah mencapai eh, derajat atau usia tamyiz, mumayyiz. Usia tamyiz. Khilaf sebagian menyebutkan lima tahun, sebagian menyebutkan tujuh tahun. Barakallahu fikum. Namun yang sahih disebutkan oleh para ulama seorang mumayyiz itu anak itu dilihat ketika diajak bicara, paham ketika uh, dia bisa menjawab khitab pembicaraan, ya dia bisa diajak bicara dan bisa menjawab uh, pertanyaan atau pembicaraan. Berarti ini dia sudah memayiz Qala walakin yu'maru bihal aula li tamami sinin wa yudrabuna ala tarkihal ashar dan dipukul dengan pukulan mendidik ketika mereka berusia 10 tahun namun masih meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat. Maka dipukul dengan pukulan mendidik. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin As kata Nabi SAW, Muru awladakum bisalah salawahum uh, abnai sab'a. Wahum abna sab' sinin. Wadribuhum alal ashar. Wafarriku bainahum fil madaji' Demikian kata Nabi SAW. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Namun tidak menulakan sholat. Dan pisahkan mereka di ranjang atau tempat tidur mereka. Qala faman jahadaha au tarakaha faqad kafar. Siapa yang menentang kewajiban salat atau meninggalkannya maka dia kafir. Wartadda andinil Islam dan dia murtad dari agama Islam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al ahdul ladi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Tentunya masalah ini ada rincian, barang siapa yang meninggalkannya ya meninggalkan sholat karena menentang atau menolak kewajiban sholat maka kafir bil ijma kafir bil ijma sepakat para ulama kafir seorang yang meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya bahkan mereka menyatakan kafir walaupun dia tidak melakukan sholat Walaupun dia melakukan sholat. Nah, kafir walaupun dia melakukan sholat tapi dia mengingkari kewajibannya. Ya, paham? Oh, sholat lima waktu sunnah, bukan wajib. Diingkari. Dalam keadaan tahu bahwasanya itu wajib. Walaupun dia melakukannya dalam keadaan menentang kewajibannya kafir. Barakallahu fikum. Karena menentang atau mengingkari sesuatu yang Allah halalkan atau Allah wajibkan, ini kufur. Ya, kufur. Adapun terkait dengan meninggalkan sholat, maka di sini ada rincian. Para ulama menyatakan kalau dia meninggalkannya karena mengingkari, berarti kafir. Kalau dia mengingkari eh, meninggalkannya karena malas atau bermudah-mudahan mengentengkan permasalahan sholat, maka terjadi khilaf yang cukup kuat dan masyhur dalam permasalahan ini. Khilafnya cukup kuat dan masyhur. Ya, namun dari apa yang disebutkan di sini zahirnya menunjukkan bosnya yang meninggalkannya walaupun malas kafir. Ya, dan ini juga pendapat uh, di masa ini Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Nam Barakallahu fikum seingat ana juga Syekh Mukbil, para ulama banyak yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan uh, sholat lima waktu walaupun malas kafir. Namun sebagian ulama menyatakan tidak kafir seperti Syekh Albani dan yang lainnya. Syekh Fauzan juga berpendapat kafir. Ya, banyak yang berpendapat kafir. Al-Muhim dari sini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas bahwa ala khatarin azim maka dia di dalam bahaya yang sangat besar. Seandainya tidak dikafirkan, namun dia dalam bahaya yang sangat besar. Ya, bahaya yang luar biasa. Terancam dengan sekian ancaman dalam Al-Quranil Karim dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat-ayat sangat jelas sekali menyebutkan bosnya seorang yang meninggalkan salat itu dia terlepas dari Islam, dia jauh dari ya agama ini dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Eh, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya terkait dengan hadis di sini al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Di sini disebutkan hadis ini rawahu Muslim. Namun yang benar hadis ini bukan hadis yang riwayat Muslim dengan lafaz seperti ini. Lafaz seperti ini bukan riwayat Muslim. Ya, riwayat Muslim dengan lafaz inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ini lafaz riwayat Muslim. Inna bainar rajul, sungguhnya antara seseorang wa bainas syirki wal kufr, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran yaitu meninggalkan salat. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun yang disebutkan di sini al ahdul ladzi bainana wa bainahum hadis uh, lafaz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Buraidah Ibnu Husayb. Hadis Buraidah ibnu Husayb wa haditsun sahih. Nah, maka ini yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan lafaz-lafaz hadis. Nah, walaupun maknanya sama akan tapi uh, perlu di uh, naam uh, diperbaiki atau di tashih terkait dengan permasalahan. ini. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihada. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.